dalam bentuk mufrad dan juga di sana ada yang dalam bentuk jamak dan juga ada yang dalam bentuk at-tasniyah dua. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan tentang cara menggabungkan dalil-dalil tersebut. Di antaranya kata beliau dalam bentuk al-mufrad. Naam, cara taufiq dengan at gimana? Baik. Datang dalam bentuk mufrad tabarakalladzi biyadihi ya mufrad karena kita menetapkan ahli sunnah wal jamaah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki dua tangan cara menggabungkannya apa? ini datang dalam bentuk mufrad kemarin apa? mufrad kan dua kalau datangnya dalam bentuk mufrad kenapa dan ara ah iya itu jawabannya apa al mufradu ida udhifa fa innahu ya'um ya isim mufrad ini kaidah apabila dia diidhofahkan tentunya kepada apa ma'rifat maka dia memberikan faedah yaitu keumuman. Contohnya dalam ayat apa? Wa in ta'uddu ni'matallah. Nikmat ini bentuknya mufrad. Tapi yang dimaksud adalah umum. Nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala ini kita ambil dari yang kaidah al-mufrad idza udhifa fa innahu ya'um. Ya, al-mufradu al-mudhaf am di antara bentuk al-umum adalah al-mufrad idza udhif. Maka mencakup semua tangan yang Allah Subhanahu wa taala miliki yaitu dua. Kalau tasniyah sudah jelas ya, nggak perlu atau nggak ada di sana iskal. Kemudian yang ketiga datang juga penetapan sifat al-yad tersebut dalam bentuk al-jama', bentuknya jama' Bagaimana cara menggabungkannya? cara apa namanya mempertemukan dengan lafaz atas nih ya gimana apa ingat ah ah ah ya. ada dua ya datangnya sifat tersebut dengan bentuk jamak ya itu dalam rangka at-ta'wim yakni ta'zim sahib al-yadain mengagungkan zat yang memiliki sifat tersebut ya makanya datang dalam bentuk jamak aidina al-aidi jamak dari al-yad dan juga dikatakan juga di sana jawaban sebagai jawaban kata beliau ini apa namanya di sana ada suatu kaul suatu pendapat bahwasanya akalul jam'i itu isnan ya minimal ya dari jamaah itu paling sedikitnya adalah dua ya bukan tiga sehingga dengan ini tidak ada iskal karena aqallul jam'i itu dua ini yang beliau bawakan rahimahullah taala jawaban tentang apa namanya cara menggabungkan ya nas-nas yang datang tentang menetapkan sifat al-yadin bagi Allah Subhanahu wa taala Qala Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala berkata Ibn Qudamah kata beliau wa qawluhu ta'ala ikhbaran an Isa alaihi salam Ibn Qudamah rahimahullahu taala membawakan ayat-ayat yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ini yang beliau sebutkan wa qawluhu ta'ala ikhbaran an Isa alaihi salam annahu qala dan firman Allah Subhanahu wa taala ya ketika Allah Subhanahu mengabarkan tentang Nabi Isa alaihi salam bahwasanya beliau berkata ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik Engkau wahai Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada di dalam dirimu ini menetapkan sifat an-nafs bagi Allah Subhanahu wa taala wala a'lamu ma fi nafsik ya qala Syekh Nutsaimin rahimahullahu taala as ats tsalitsah sifat yang ketiga yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullahu taala adalah an-nafsu an-nafsu yaitu jiwa kalau diartikan secara itu akan tapi nanti di sana ada apa namanya beberapa pendapat apa yang dimaksud dengan an-nafsu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau diartikan secara makna adalah jiwa artinya. Qala an-nafsu thabitatun lillahi ta'ala bil kitabi wa sunnati wa ijma'i salaf. Naam, an-nafs itu termasuk atau ya termasuk sesuatu yang telah tetap bagi Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan juga As-Sunnah dan juga ijma' as-salaf dengan ijma bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lahu nafsun Kalau Allah Ta'ala di antara dalil kata beliau Allah Subhanahu wa taala berfirman kataba rabbukum ala nafsihi rahmah Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian telah menetapkan ya telah mewajibkan bagi dirinya ar-rahmah untuk menyayangi hamba-hambanya ini Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kepada dirinya sendiri. Tidak ada yang mewajibkan atas Allah Subhanahu wa taala dari kalangan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan sendiri atas dirinya untuk merahmati hamba-hambanya. Wa qala Isa wa qala Isa annahu qala. Ya, ayat yang tadi tentang Nabi Isa alaihi salam, "Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik." Ini isbat sifat atau isbat an-nafs lillahi taala dalam dua ayat ini. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Rawahu Muslim. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi Nah, ini syahid min al hadis waridha nafsihi. Isbat menetapkan an-nafsi lillahi ta'ala waridha nafsihi. Wa zinata arshihi zinat yani miqdar miqdar arshihi. Wa midad kalimatihi midad tinta bagi kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. arwahu Muslim Qala wa salafu <clears throat> ala thubutiha ala wajhi laiqi bihi dan ijma' telah sepakat as-salaf ala thubutiha atas akan tetapnya sifat atau akan tetapnya an-nafs bagi Allah Subhanahu wa taala ala wajhi laiq bihi ya sesuai dengan yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala fayajibu itsbatu halillah maka wajib untuk kita menetapkan an-nafs tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala min ghairi tahrif ya tanpa kita mentahrif wala ta'tilin wala takyifin wala tamsil min ghairi tahrifin nah kita terus ulang-ulang ini supaya kita ingat terus apa tahrif Iqbal min ghairi tahrifin Sebelumnya apa? Sebelumnya yang dilakukan apa? Ya, menafikan makna yang hak, kemudian mendatangkan makna yang baru. Ini disebut dengan muharrif. Kalau dia menafikan makna yang hak, kemudian tidak mendatangkan makna yang baru, namanya apa? Dia menafikan, kemudian tidak mendatangkan makna yang baru, namanya apa? Kalau yang mendatangkan makna yang baru namanya muharrif. Kalau yang dia diam, menafikan terus diam namanya apa? Yusuf. Hah? Nah, itu namanya mu'attil. Ya. Kalau dia mendatangkan makna yang baru namanya disebut mu'attil dan juga muharrif. Tapi kalau dia menafikan dan kemudian tidak mendatangkan makna yang baru namanya mu'attil. Oleh karena itu min ghairi tahrif. Ya, kita menetapkan an tersebut tanpa menafikan makna yang hak kemudian mendatangkan makna yang baru wala ta'tilin dan juga tidak menolak wala takyifin wala tamtsil wala takyifin wala tamtsil takyif apa Khair. ingat bedanya takyif sama tamtsil hmm. Ah. Ah. Tidak ada dalam kenyataan terus. Hmm. Hmm. Iya, ya. ada pada kenyataan. Contohnya apa? Yadullahi kayadi kata orang memasilin. Kalau takif dia hanya menggambarkan saja di dalam benaknya. Oleh karena itu apa namanya? Mada rofil khayal ausa' mimma fil waqi'. Apa yang ada dalam khayalan itu lebih luas daripada yang ada pada kenyataan. Orang bisa menghayalkan sesuatu yang tidak ada di dalam kenyataan. Ini namanya ausa' minal waqi'. Qala wala takyifin wala tamtsil. <clears throat> Ini sifat atau isbat an-nafsu lillahi taala. Kemudian di sana para ulama ikhtalafu. Ya, mereka berselisih tentang masalah an-nafs ini. Ya, tadi kalau kita artikan an-nafs artinya apa? jiwa. Ya, tapi di sana para ulama berselisih. Apakah an-nafs yang dimaksud yang kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala itu bermakna zat atau dia sifat min sifatiz zat. Ini khilafnya di sini. <clears throat> ya mereka sepakat untuk menetapkan sifat atau menetapkan an-nafs lillahi taala. Ya, perselisihannya adalah apakah an-nafs itu bermakna az-zat atau dia sifatun min sifatiz zat. Paham bedanya? Ya, jadi di sana yang diperselisihkan adalah apakah nafs yang tetap bagi Allah Subhanahu wa taala itu bermakna azzat atau dia itu sifatun min sifatiz zat. <clears throat> Dalam rangka ikhtibarul afham. Nah, kita menguji pemahaman kita. Ana menanyakan ke antum kalau Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah pendapatnya apa? Siapa Danara? Dari antum dulu. Ibnu Qudamah pendapatnya apa? Kalau tadi kan kita katakan yang diperselisihkan yang kita tetapkan nafs sebagai Allah Subhanahu wa taala ada yang mengatakan sebagian para ulama bahwa saya bermakna zat sama nafs dengan zat satu makna. Ada yang mengatakan sifatun min sifati zat, satu sifat daripada sifat-sifat zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut ulama apa? kenapa <clears throat> hmm? Sifat. Iqbal apa? Enggak apa-apa. Ibnu Qudamah pendapatnya apa? Hah? Apa pak? Hah? Hah? Sifat dat. Isuk. Apa isuk? Hah? Dat. Bilmi? Ada. Nova? Hah? Sifat. Dokter Sifat. Abu Hah? Zat. Khair. Sifat. Iya. Ibn Kudama berpendapat bahwasanya zat apa an-nafs itu termasuk sifatun min sifat itu, Kenapa? Karena kita lihat di sini beliau membawakan ayat tentang masalah sifat, ya kan? Kalau antum lihat di sini sifat. Beliau menyebutkan sifat al-wajh, sifat al-yadain. Kemudian di sini beliau menyebutkan yang berikutnya adalah an-nafs. Makanya di sini Sebagian para ulama mengatakan bahasa Ibnu Qudamah tapi secara enggak sorry hingga jelas, maksudnya enggak apa namanya enggak soroh tapi sebagai isyarat saja. Ini adalah di antara pendapat Ibnu Qudamah bahwasanya azat atau anafs termasuk sifatun min sifat zat. Dan ini sebekul ba'dil ulama, perkaba pendapat sebagian para ulama. Tapi yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya an-nafs itu bimakna azat ya nafs itu maknanya juga zat jadi bukan sifatun min sifatil zat tapi zat zat Allah subhanahu wa ta'ala beliau membawakan contoh saya contoh jaa zaidun nafsuhu jaa zaidun nafsuhu ya taukid maksudnya nafsu apa zatuhu ini Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi kata beliau, an-nafs itu bermakna azab. <clears throat> Wallahu a'lam Dan di sana ada juga yang di sana menafikan ya. Orang-orang al-mu'attilah mereka menafikan sifat atau menafikan an-nafs bagi Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> menafikan sifat tersebut. Oleh karena itu Syekhul Amma Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan wala ta'til tidak menolak. Ya, dikarenakan al-mu'attilah menolak yang an-nafs. Ya, mereka berdalilkan dengan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memiliki nafs, maka masuk ke dalam ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Ada satu ayat sana kan? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kata mereka gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki nafs. Karena masuk nanti ke ayat kullu nafsin dha'iqatul maut ya jawabannya apa dijawab oleh sebagian ulama ulama bahwasanya di sini kullu nafsin dha'iqatul maut ini namanya ada di dalam usul fikih namanya amun urida bihil khusus ini bentuknya umum tapi yang diinginkan adalah khusus ya meskipun dia bentuknya umum kullu nafsin kullu lafaz kul ini memberikan faedah umum kullu nafsin dha'iqatul maut tapi kata sebagian ulama, para ulama, amun urida bihil khusus. Umum tapi yang diinginkan di situ adalah khusus. Maksudnya apa? Yaitu setiap jiwa yang Allah Subhanahu wa taala catat baginya kematian. Ini yang dimaksud dengan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya al-maut. Yaitu jiwa qad kutibat lahu al-maut atau qad kutibat laha al-maut yang telah ditetapkan baginya al-maut pasti akan mati. Sehingga tidak bertentangan antara isbat an-nafs dengan ayat tadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini adalah amun urida bihil khusus. Yang dimaksud adalah zat atau jiwa yang telah Allah Subhanahu wa taala catat baginya untuk meninggal. Dan juga di sana ada jawaban-jawaban yang lain terhadap al-mu'attilah, ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala al-mutawaffi ya, yang mewafatkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa wafat. Ya, mutawaffi kaifa yatawaffa. <clears throat> Ini yang berkaitan tentang masalah isbat an-nafsu lillahi ta'ala thabitun aw thabitatun bil kitabi wa sunnati wa ijma'is salaf.